Seseorang yang berpakaian tidak berpakaian muslimah, apakah masih tetap diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan? Tetap diperkenankan. Tetap diperkenankan. Dengan tidak memenuhi syarat, tidak menutup auratnya. Kalau memang tidak ada, sebab tidak semua orang yang membuka auratnya suka meninggalkan sholat kok. Hanya mungkin dia belum biasa, karena belum sering ngaji, tapi sholatnya rajin, ada. Bahkan kita menemukan di daerah di mall-mall di mana itu kita terenyuh melihat satu orang subhanallah. Waktu sholat awal waktu sholat. Setelah sholat dilipat mengenanya tatanya rok pendek sudah keluarnya. Tapi dia masih rajin sholat. Alhamdulillah semoga dengan sholatnya mereka akan menutup aurat. Ada orang yang semacam ini memang menutup aurat bagi mereka belum belum biasa. Jadi jangan sampai begitu lo suruh sudah berdosa membuka aurat, berdosa lagi meninggalkan so, sholat enggak. Tak tak apa-apa, tak tanya, ya Allah, saya mau sholat asar di rumah. Tak tanya macet di jalan. Zuhur mah sudah. Tapi sekarang macet nih bagaimana? Sholat di atas kendaraan. Enggak menutup aurat. Memang nggak menutup aurat. Mau ke mana? Kalau ada selimut, pakai selimut. Sarung suami pakai. Cuan. Kalau tidak ada, tetap melakukan sholat di atas kendaraan dengan cara yang disebutkan tadi. Baik. Jika bisa berwuduk, berwuduk. Kalau tidak bertayamum, kalau tidak, sholat saja untuk menghormat waktu, yang penting tidak dosa. Seolah-olah lapor, ya Allah, aku tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Semoga yang tidak pakai kerudung lalu rajin sholat menjadi ahli penutup aurat. Kita tidak ingin seperti itu. Ya, semuanya. Ya, baik. Yang sudah yang suka menutup aurat, yang jarang sholat, semoga jadi ahli so, sholat. Baik. Semuanya harus baik. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang faat kemudahan dalam segala urusan kita.